Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bapak Ibu eh, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesempatan kepada kita untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah dan kita semua bisa melaksanakan mengikuti sunnah Nabi Nabi Muhammad SAW dengan melaksanakan sahur. Wow, sahur santan gih, Pak Kasirno sahur gih. Alhamdulillah. Nah, kita sakit kelampai sahur niku kes kita mencontoh Nabi Muhammad SAW karena ada umat pada ini yang juga melaksanakan puasa anaknya membuatkan melampaui sahur karena memang sahur ini membedakan antara syarat Islam dengan e, pemeluk agama-agama yang di luar Islam. Jadi kan kita patut syukuri e, tentang syariat e, untuk melaksanakan sahur itu. Kemudian e, ini sana ini pun lebet di tempat Pak Kasih. Di tempat Pak? Dinten 16. Oh, oh, pun pun sepaleh gitu. Oh, maksudnya kan memang sudah sepaleh kan paling tidak enten ya gambaran lah amalan kita wonten sepaleh poso niki pripun paribasan nek motor niku sampun kopling sekawan apa tasnya kopling setunggal melampahi banter napa isih kopling setunggal nek kopling setunggal alon nek oh. nek Honda kopling papat banter Pak Kaji napa wis banter amalane darusnya sadarusnya sampun khatam direng jenengan oh, alhamdulillah niku sae saestu niku jenenge memang ya saya dulu <laughs> nek kopling loro ya boten apa-apa Mangke nek <laughs> Angge opere nek mangke nek 10 hari hari terakhir harapannya kita nglebet kopling sekawan. Ya memang ampun diwali 10 hari pertama kopling sekawan langsung banter. Nggo <laughs> 10 hari terakhir malah koplingnya setengahnya belajar tok betul lampah. Nanti kan memang harapannya ya semakin kesini semakin mendekati hari akhir puasa gitu lebih lebih ditingkatkan lagi amalan kita apalagi eh, perintahnya itu untuk anu ya membaca kitabullah kemudian sholat ya sama bersedekah ataupun berinfak memang di bulan puasa ini tiga tiga amalan ini yang perlu kita prioritaskan ya untuk membaca kitabullah membaca Al-Qur'an baca mawon buatan buatan sah sana sih baca ini kan perintahnya untuk membaca buatan uh, eh, merataduri untuk meratapuri nanti uh, jangan di bulan puasa karena memang ini apa keutamaan bisa mendapatkan ganjaran lebih banyak itu hanya ada di bulan puasa ya. Memang kita paribasannya ngepur, ngepur teng puasa ini memang kesempatan bagi kita aja ngatam ke Quran kapan malih yang buatan pasiam gitu Mbah Mison yang buatan pasiam tidak sakit katam. Nah, makanya memang hmm. keutamaan itu memang untuk ngaji. Gitu. Layone iya, <laughs> kata mirin. <laughs> Jadi memang bicaranya gitu sakat hata paling enggak ya sepindah lah. Terus sholat ya diutamakan paling enggak gitu Sholat sunahnya sakat di bersamaan misalnya jalan kemudian yang gitu sedekah sosial lah paling paling enggak ya kita bisa memberikan manfaat kepada saudara kita yang lebih membutuhkan tentang puasa ini kan memang e, ada perintah bagi kita ya untuk bagaimana caranya menjaga hati kita. Hati kita ini kados <clears throat> awak nggih, kados badan nggih Pak Kaji Kirno, Mas Mul saged ngeli, saged ngorong, sakit wareg sakit saged reget, saged ter teracuni, sakit terkotori atau bahkan sakit mati dalam tanda kutip. Karena hati itu nggih perlu dirawat, perlu disirami, perlu kita hindarkan dari berbagai macam racun. Paling tidak ada empat racun hati yang bisa menyebabkan hati kita keruh ataupun bisa mati jika kita tidak e, membatasi racun tersebut ataupun mencegah racun tersebut masuk ke dalam hati kita. Yang sepidah ya meniko pakaian ngomong ya Pakaian ngomong dalam arti di sini adalah terlalu banyak bicara dalam hal yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan kita entah di dunia ataupun di akhirat. Banyak sekali hadis yang ditarakan kajian Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana kajian Nabi niku membandingkan antara keimanan seorang itu kalian perkataan yang dia ucapkan. Jadi kan iman tiang niku ketak ketoro saking nopo sing kita ucapkan gitu pernah diriwayatkan ya saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut sing sapa wonge ngaku iman kalian Allah Subhanahu wa taala mongko sanjango berkatalah yang baik atau diam di sini tidak diperintahkan bagi kita falyakul khairan aw syarron jadi tidak ada tidak ada sunahnya ya bagi kita untuk berkata buruk. Berarti kan pilihan bagi kita itu hanya dua. Berkata baik atau mental. Berarti kan mboten ada yang nabi niku merintah kita untuk berkata buruk ya. Bahkan itu sesuatu perkataan itu bisa membuat seseorang Yang niku sajang lah perkataan itu yang dianggapnya biasa anangik di mata Allah Subhanahu bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dan kita kita nek melampah 70 tahun dugi putih Pak Kaji. 70 tahun melampah nek dugi putih. Melampah 70 tahun, 70 tahun. Melampah tok. Heeh, 70 tahun dugi putih. Kita kita sakit. duga mereka. <laughs> Bayangan. Lah niku sakit dibayangke ini kan saking jerune geni neraka karena hanya perkata hanya karena sebab perkataan kita bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Bahkan hal ini uh, di, difirmankan Allah taala tentang bagaimana hanya karena satu perkataan ataupun satu kalimat yang menyebabkan sahabat mantan sahabat ataupun orang-orang munafik di kala itu menjadi kafir karena perkataan tersebut. Pada saat itu terjadi perang Tabuk ya antara orang Islam dengan kaum Yahudi lah. Di situ kan di dalam rombongan kaum muslimin yang ikut berperang bersama Nabi itu ada segelintir orang-orang yang ngerasani gitu, ngerasain kajian Nabi. Ini cara jauh ngeten. Muhammad ini itu kan nabi uh, eh, perang oleh tiang-tiang Yahudi di daerah Tabuk lah. Jadi kan mereka itu ngerasani itu yang ngerasani kajian Nabi Muhammad, kok iso-isone kajian Nabi Muhammad kok pengen menguasai negeri Syam, negeri Syam kene saniki dados patah negara gitu. Palestina, Lebanon, Suriah kalih setunggal kalih napa Pak Mas Mulyono? Suriah, Palestina, Lebanon setunggal kan napa kula kemutan. Ini kan Suriah niku sam niku oh, anggi luas gih. Nah ku di tiang-tiang di belakang niku nggih rasane kajang Nabi kok isu isone Kanjeng Nabi pengen menguasai negara iku lan benteng-bentengipun. kan, sakit bayangake nek di masa lalu niku benteng ini pun inggil gitu kados tembok Cina lah tentang gitu kan kemudian Allah SWT memberikan ilham eh, tentang bagaimana orang-orang munafik di belakangnya itu yang ikut rombongan perang merasa dengan Nabi. Kemudian <clears throat> turunlah ayat ini. ya ya munafiquna an tunzala alaihim suratun tunabbiuhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik ini ku takut gitu antunasala alaihim jika diturunkan kepada mereka keterangan tentang apa-apa yang tersembunyi di hati di dalam di dalam hati mereka ataupun yang mereka ucapkan itu anak ananging boten di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Rasulullah SAW mendapatkan ilham itu, Rasulullah bertanya kepada mereka, Walain saltahum Rasulullah bertanya, kenapa kalian mengucapkan kalimat itu? Apakah benar kalian mengucapkan kalimat itu? Kemudian mereka menjawab, Innama kunna nahudu wa Kami hanya bersedah gurau, mengguyon mawon. Kemudian Rasulullah menjawab, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaziun. Da'iyun jenengan dengan Allahnya, dengan Allah, dengan Rasul dengan ayat-ayatnya kalian saling memperolok-olok, kalian saling menjelek-jelekkan. La tak tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian minta maaf. Sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Hal ini menandakan memang sesuatu hal yang dianggap sepele ataupun dianggap guyonan oleh seorang itu bisa menyebabkan dirinya dikafirkan ya oleh eh, Allah Subhanahu wa taala apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, <clears throat> baik kita hendaknya membatasi diri jangan sampai kita berbicara tentang Allah tentang Rasul ataupun berkaitan dengan syariat Islam dengan guyon ya. Ampun ngantos nggih. Wong guyonan mawon babakan agama mboten asal apalagi isame wonten kehidupan dunia kita kedah memilih-milih nih perkataan-perkataan menami aja ngobrol kali yang sana sih, di dipikir rin kira-kira niku bermanfaat buat damel kulo terutama di bulan Ramadan ini memang e, kita harus kedahan gih menjaga gih, kalau memang perkataan tersebut kita jika kita ucapkan itu tidak bermanfaat gih, mendel mawon memang itu sangat e, bisa apa namanya menempa, menempa hati kita, menempa iman kita. Itu kan bisa menjadi tolak ukur bagaimana iman kita naik ataupun sedang turun itu tergantung dari perkataan yang kita ucapkan kepada orang-orang yang lain. Kemudian racun kedua, racun hati kedua yang sering-sering menjangkiti kita, yo ya, sesama manusia ya, entah itu orang-orang yang beriman, itu biasanya adalah terlalu banyak makan gitu Rakan dahar, gitu, akan dahar. Jadi memang di bulan puasa ini kita dilatih untuk bagaimana caranya menahan dan mengurangi asupan makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada sahabatnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tidak ada wadah ataupun bejana yang lebih buruk di, yang lebih buruk untuk diisi ya wadah ya kados toples nopo piring gitu sing luwih luwih elek tinimbang padaran nih. Cukuplah baginya untuk memakan sesuap atau dua suap nasi. Jika Jikalaupun tidak bisa, jika kita tidak bisa melaksanakannya, cukuplah baginya sepertiga makanan, kemudian sepertiga minuman, kemudian sepertiga udara. Jadi kan kita bisa mencontoh bagaimana perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menjaga kesehatan. Jadi kan Anggap saja dalam kita nggak ada kapasitas swidak gram Nah, kita dahar nggih sakit sakit diukur saya kan kata internet nggih, kita sakit sakit ngukur kita kita nek 20 gram niku kita dahar apa mawon. Anggap mawon sak secentong nasi utawi kalian tumis sayur sayur gori napa-napa kalian gorengan setunggal anggap mawon. Kemudian sing kak 20 mili nggih segelas air. Lah sing ini ku damel damel udara Sing tentang teng padaran gitu. Insya Allah jika kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari, dalam pola makan kita sehari insya Allah kita akan mendapat kesehatan gitu. Jadi kita ngetos tentang gitu, pilih banyak sekali penyakit yang muncul dikarenakan sebab perut gitu, banyak sekali gitu. Contohnya apa Bang Mislan? Sebab weteng kadaran itu. Nah, paling buatan mah gitu terus murus dan itu kan memang karena memang perutnya betul dijaga itu memang bagaimana uh, Allah swt mencela mencela orang-orang yang juga apa namanya berlebih-lebihan bagaimana yang difirmankan dalam surat Al-A'raf ayat 31 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrobu wa Innahu la yuhibbul musrifin. Dan makalah kalian dan minumlah kalian akan tetapi jangan berlebih-lebihan. Jadi memang janganlah berlebih-lebihan dalam sesuatu apapun itu kalau kita berlebih-lebihan itu tidak baik ya karena memang Allah Subhanahu taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Terutama di bulan puasa itu hendaklah kita ya bagaimana caranya bisa mengurangi lah mengurangi asupan makanan yang biasa kita dahar agak mawon di sebelas bulan di luar bulan Ramadan kita dahar tiga piring ya. anggap saja separah satu piring makan siang satu piring makan malam satu piring nah, paling buatan nek teng bulan siam gih dua piring lah ampun kok malah punjul agak mawon sing jatah makan siang ini kok malah di diganti teng wayah buko, nggih sekulit didahar kolak didahar gorengan didahar kan sampai turut ke standar nek biasanya nek niku teng awal-awal Ramadan lagi, makanya teng sepuluh hari terakhir biasanya pun pun males gitu, nah bahmi Mislan darah apa bah? nek sahur, Mbah? Nek nek bukone iku napa mon biasane? Biasane air putih dulu. Nggih, terus air kurma tiga. Nggih, sami saluban niku bar salat napa? makanan lagi nanti intinya sakit mengurangi ayo intinya sakit mengurangi sih buat ayo buatan buatan jual malah ngepur teng sak sak lubare pun teraweh dari pun ditambah tambah sepiring malih niku sami mawon. Lah perintah kagem niku niku sholat mawon sakit kosor iki. Saat kita perjalanan mosok nek kita siam kok boten saged kosor, dedaran sing kita lebet keteng padara paling enggak ya kita bisa bagaimana caranya mengurangi eh, makanan kita masukkan ke dalam perut kita selama bulan Ramadan paling tidak ya. Karena memang eh, terlalu banyak makan tuh bisa ya sedikit membuat badan kita males gitu nah, ngaos gitu ngantuk hawanya kok pengen pengen nganu sehari saya itu jenengan lubar terawih lubar terawih ini pas terawih ini mesti anggap boten anggap gitu nah, jenengan cobi nek cobi mau cobi nek lupas terawih ini jenengan boten warak saya itu boten boten bakal ngantuk mesti boten ngantuk kalau nanti nyobi sepisan kalau nyamung namung ngunjuk toyo toyo petak ya kali dahar ini ku kolak tok mboten ngantuk sama sekali kok lawang tasih ngantuk <laughs> tasih ngeli <laughs> itu memang warek niku sangat berkonotasi dengan ngantuk gitu membuat kita malas apalagi ya memang di bulan Ramadan ini kita harus e, bisa meng mengerem itu memang sangat-sangat e, baik bagi perut kita anggap saja perut kita ini kados mesin gitu kerja terus welas giling terus koyo napa selepan anu apa mixer jagung ya. Pak Haji Kirno paling mboten nek digo terus ndak ndak cok rusak. Nah nggih kan itu kan memang <laughs> bagaimana syarat nah, Allah itu Nah, lah itu kan memang ayo nah, iya. eh, iya, ampun ya ampun di, di dijarke nggih ya di di rem paling kan ada nah, ah, satu bu, nggih satu satu bulan khusus bagi kita untuk sedikit mengerem nah, sedikit mengistirahatkan perut agar bisa dipergunakan untuk eh, kehidupan sehari di masa-masa yang akan datang. Poso dari 10 hari kan termasuk 10 hari lah termasuk mulai ngerem. Lagi, oh. ya, kan memang kita harus nah, di, di, di, dikurangi iya. semuanya ini memang semuanya dikurangi karena memang untuk melatih diri kita ya si gue sakit nopo peka mawon itu nih gue sakit ngerasa noda terus tiang engkang kekurangan gitu kita bayangkan di pinggir jalan itu banyak sekali gelandangan, pokok pokok missing, bahkan ya niku dahar malah munguti tempat sampah kita sakit bayangin mawon paling buatan nggih kita saged sakit ah nak ngelih ki rasane ngoten niki ya sami mawon ngelihat yang sugih kalih yang kiri itu sami saya itu, sami buatan benten sami mawon nah sami mawon sih lah ya nggih lagi intine nek nek nek ngelihi sami nggih dadi nah, kan Angin, ah, ah, tapi nek ngerasa ngerasa lapar ya sami mawon buatan jurnal sing sing kiri apa ngelihat kok rasanya koyo semini nek sing sugih semene itu sami mawon sami mawon itu memang itu bagaimana Allah memberikan contoh bagi kita untuk bisa merasakan sebagai orang yang kekurangan ya. Kemudian kita bisa melihat di poin ketiga ya bagaimana yang racun ketiga ini yang sering menjangkiti kita tentang bagaimana kita akan serawung, akan serawung dalam hal yang menurut saya gitu kita bisa melihat bagaimana pada zaman sekarang ini banyak sekali para-para eh, kaum muda zaman-zaman anak generasi milenial ya banyak sekali yang terpengaruh uh, karena temannya itu dikarenakan pengaruh teman-temannya dia bisa terjerumus dalam lubang kemaksiatan karena memang di dalam sebuah penelitian seseorang itu dipengaruhi oleh keluarganya hanya 25% persen kemudian oleh sekolahannya 25%. Lah yang sisanya itu dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh temannya. Jadi kan memang eh, kita harus memilih kepada siapa kita berteman. Bagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabatnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, almaru ma'aman ahabba. Seorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi kan jika kita memang eh, anggap saja kita mencintai garwani kita le, garwani kulo Amun kulo kulo tresno kalian garwani kulo. garwani kulo anggap mawon pas ngajen anyar anggap mawon gitu. Mas, wah aku nek turun rak betah. Ah, ayo nih pati. nah kita-kita naik kulo pancen tresno ndak marut napa buatan manut? Marut gih. Nanti kan memang suatu bukti bagi kita itu jika kita memang mencintai Rasulullah SAW ya kita nggih manut kalian perintahipun kajian Nabi Muhammad SAW pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi nabi sedaya pun Allah Subhanahu wa taala yang di yang apa lewat lisan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang bagaimana kita memilih teman-teman ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat hijrah ya dari Mekah menuju Madinah dia membuat tiga asas ya. Bagaimana ini menjadi contoh bagi kita untuk eh, misalkan Aceh mendirikan sebuah negara ya paling enggak yang pertama adalah mendirikan masjid. Nanti kan itu menjadi pusat kegiatan di Madinah pada saat itu. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan orang-orang non Muslim di sana ya, dengan orang-orang kaum Yahudi ataupun kaum beragama yang lain. Kemudian yang ketiga ini memang sangat penting ya, mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, mempersaudarakan orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan penduduk setempat. Nek biasanya niku nek anggap mawon kita transmigrasi saking turen teng Kalimantan. Ternyata di sana penerimaannya pribun Mbah Muslim. Apakah semuanya sama menerima dengan baik? Pribumi sami. Alhamdulillah ini memang eh, jika kita bisa mempersaudarakan seorang lah orang-orang sini kan tentang ukhuwah Eh, kemanusiaan ya memang sangat penting bagi kita bagaimana kita bisa mempersaudarakan orang-orang dalam eh, yang berbeda baju dengan kita ya itu tidak masalah karena memang itu hanya dalam uh, urusan keduniaan nah, karena tapi kita diperintahkan bagaimana caranya memiliki satu teman yang bisa membuat kita mengingatkan kita lah anggap saja satu orang tapi dari sesama jenis gitu ampun beda jenis makanya saya dados fitnah anggap mawon kula lah kula kok gadahi kanca kanca konco cedak cewek mana misalkan seumuran kula niku mangke iso menyebabkan di pulau malah teng fitnah tapi memang kalau misalkan gadahi teman dekat nggih sing sesama jenis mawon sing sakit ngingetin kita ayo sholat, ayo ngaji. Nah, misalkan kita ngelampai kemaksiatan, ngelampai sesuatu yang salah, sakit ingatkan itu memang teman sejati itu seperti itu, bukan Nak kita maksiat mah dibombong, ayo sekalian mawon. Nah, niku klien niku. Kan memang kita harus e, memilih-milih teman sehingga kita bisa e, selamat di dalam kehidupan dunia kita, terlebih ntar di kehidupan akhirat. Kemudian kita bisa menggarisbawahi di sini yang sering sekali juga menjagiti kita, sangat dilatih bagi kita bagaimana di poin keempat ya, terlalu banyak memandang gitu memandang di sini memandang sesuatu yang haram gitu. Rasulullah SAW ya sangat eh, sangat sangat konsisten di dalam ini untuk memberikan keterangan kepada sahabat eh, Ali radhiyallahu anhu bagaimana dia memberikan contoh kepada sahabat Ali pandangan itu seperti panah ataupun senjata dari panah-panah syaitan. Jadi memang anggap mawon Mbah Misran nggak karo nggih Mbah Parni nggih. Nah, jenengan pas zaman nem kita-kita nek ningali cewek sana seluruh ayo jadi jenengan anu remen. Remen apa kita-kita kita nek Mbah Parni lebih tebi jenengan ningali cewek sanes sing sami-sami seumuran tapi lebih ayu kita-kita kinten jenengan atine mana ya Mbah? Betul teman saya itu. Buatan saya, saya nih, Mbah Parni agak bangun, sepuh lah kok jenengan kok ningali cewek teng teng pinggir pasar sukor joko ayu jenengan ini kan sajang ayu nopo boten ayu ayu ning rak ayu nah itu kan memang itu memang sangat penting bagi kita ya bagaimana jika kita bisa menahan pandangan insya Allah kita sakit menahan kemaluan kita jadi kan di, di dalam surat An-Nur ayat 30 Dugi 31 ya sangat-sangat jelas ya firmannya Allah itu sangat jelas gitu. Wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa furujahum. Dalika aska lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Wa la yubtina zinatahunna illa ma dhahara Di sini Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang mengaku beriman gitu. Niki kagem yang beriman yang buatan ngaku buatan merasa beriman gitu, buatan apa, buatan sadekatena buatan masalah. Wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dan katakanlah kepada orang yang beriman untuk menahan pandangannya terhadap sesuatu yang sesuatu yang tidak halal baginya ya. Wa yahfadhu furjahum dan peliharalah kemaluan kalian. Jadi kan memang itu ini bisa menjadi suatu gambaran jika kita tidak bisa menahan pandangan kemungkinan besar kita juga tidak bisa menahan kemaluan kita apalagi itu terhadap kayak mas Mas Mulyono insya Allah tasih nganu garwane tasih tasih nem makanya sebenarnya nek 20 tahun udah ngertos puluh tahun meneh jadi hmm. memang jika kita tidak bisa menjaga pandangan itu kadang mangkeh membanding-bandingkan istri kita utawi garwa kita kalian yang sanes itu ampun ngantos ngoten mangkeh saged marake manah kita niku kaya seneng napa nggih getun wah kok aku bojo karo aris kok wong Islammu, pipine bunder tapi kok <laughs> wah, kok isi ana ganteng, anggap mawon Kayak aku pengen bojo wae limin hujan ya, kok oleh ganteng. Ya, Mas hmm. Aris kok marake aku kan. Nah, ini kan bisa mengurangi kesyukuran kita. Rasa syukur kita itu bisa berkurang karena melihat eh, itu hal sesuatu yang haram, diharamkan baik Allah bagi kita. Jadi kan kita jika memandang lawan jenis itu sebenarnya diperbolehkan apa buatan Bu? perboleh melihat lawang jenis yang membuka aurat gih, Asal apa mboten? <laughs> Oh, Tuh gitu kan kertas, gih, Saya itu balers, bah. Jadi memang itu kok keterangan dari Rasulullah SAW ya, bagaimana dia menjelaskan kepada sama kepada menantunya Ali Karamullah Azhar ya, bagaimana hendaklah kamu jangan mengikuti padangan pertama dengan padangan kedua. Padangan pertama itu hanya untukmu, kemudian padangan kedua Jangan, jangan kau ikuti dengan pandangan kedua. Jadi kan memang gini, nek pandangan pertama itu biasa gih, anu gih, boten sing ngojo nggih. Tapi aja bar kedep kok dimatki, dimatki bar pulang menit kok wis nyaman. Nah ngono sak jam kadang jual malah Trisno, saya itu. Lah ini ku bah, makanya memang hal tersebut memang sangat eh, bagaimana cara itu menjadi pelatihan bagi kita ya untuk menjaga semua indera, panca indera kita gitu mboten namung padaran nahan saking dahar kalih ngunjuk. Nek namung nahan dahar kalih ngunjuk nggih. Pengemis geladangan ten pinggir-pinggir dalan niku saged. Nah nek kita dadi yang beriman nggih diperintahkan nggih menjaga semua wajah indra dari mata tangannya samparane saking atine nggih sedanten nggih diperintahkan untuk menahan nggih. Iya. Ya kalau misalkan kita mengumbar pandangan nggih di sebelas bulan sebelas bulan selain Ramadan gitu. di bulan Ramadan kita hentikan <laughs> kita stop gitu. jangan sampai hal tersebut bisa uh, menyebabkan hati kita mati jadi kan memang itu perintah bagi kita sangat jelas cukuplah uh, kita menikmati apa yang telah dikaruniakan kepada kita anggap saja ini sapun gada karwo santan oh kai mas Sopo, mas lawan dari gada karwo arab kapan mas lawan Eh? Alhamdulillah. Insya Allah makanya sampun meh gadah garwa makin insya Allah sakit menundukkan pandangan saya itu lah dari kata karwo kan jelalatan putih-putih nggih. Nggih mboten masawan. Tenan, nek kula cewek ayu anggap neng neng kota saya itu neng nggon kerja ngono rada-rada glowing sithik ngono. Liftne Revlon nopo apa niku sak disawang paling wah. Paling paling namun batin mawon wis itu emang dikritik, di, dicedai, wah nomornya pinter kata kata. Itu memang perintah bagi kita itu menjaga pandangan gitu. Dengan dengan menikah gitu. Kalau insya Allah nek sampun menikah gitu. Nek ajeng nyawang nyawang lawan jenis gitu. Teng teng garwane gitu sami. Anggap mawon ini podo, ini podo, ini podo ini sami. Memang itu sangat jelas bagi kita bagaimana jika kita berkeinginan kepada sesuatu yang ada di apa bagian tubuh lawan jenis itu ada di dalam diri pasangan kita. Oleh karena itu kita harus e, menjaga pandangan kecuali kepada istri kita kalau kalian suami kita mosok eh, garawane ibu kok malah nganu risi ya pun kasengatan itu memang perintahnya untuk seperti itu ya. Oleh karena itu memang bagaimana di bulan Ramadan kita ini kita bisa menjaga semuanya gitu. Ampun tahan. Tahun apa yang pertama? kakean ngendikan, kakean dahar, kakean serawung, kalian kakean nyawangi. Jadi memang empat poin ini sangat sangat sangat gampil kita pahami gitu. Jadi kan ampun ngantos di bulan Ramadan paling paling tidak ya kita, kita bisa menjadi pelatihan bagi kita untuk melatih diri kita untuk tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu banyak makan, tidak terlalu banyak bergaul, juga tidak terlalu banyak melihat ataupun mengubar pandangan ya. Memang perintahnya kita itu sudah dicontohkan Rasulullah SAW Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu selama bulan puasa lebih sering di masjid. Untuk apa lah? Itu untuk mendalami tiga itu. Ngaos, terus sholat, yang ketiga niki ibadah sosial. Jadi kan menawi kanjeng Nabi Muhammad SAW nembe teng luar masjid itu nggih mergo niki namun niki mawon nek nembe boten lampahi niki nembe boten napa berhubungan dengan keluarga nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku melebet teng masjid malih. Jadi memang bagaimana di bulan Ramadan ini kita bisa melazimkan tiga amalan tadi gitu. Ngaos, sholat, kalian, sedekah sosial gitu. Jadi kan memang syariat Islam itu sangat-sangat sangat menyeluruh mboten namung ngurusi babakan kita ngibadah kalian ngajak kalian Allah gitu. Ananging nah, ibadah sosial gitu ditekankan di sini. Jadi memang Rasulullah SAW lebih dermawan lagi pada saat bulan Ramadan. Dan semoga kita di hari ke 17 nih 16. 16. Oh 16. Bisa melaksanakan siam Ramadan, bisa melaksanakan kiam Ramadan dengan hikmat, kemudian segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya itu tiang amalan engkang paling saya niku nggih amalan yang kan apa bu? Amalan yang paling sayang <laughs> napa amalan yang paling sayang? Nih, Mbah. Amalan yang paling sayang ini gue amalan yang ditampi. Bisa itu nih, amalan yang paling sayang gue amalan yang kan ditampi. Jadi kan amalan kita anggap mawon Mbah misalnya gue melampaui sholat tahajud patang dosa patang dosa tahun. Ananging boten ditampi lah ini amalan saya buatan. Lagi, ini intinya kan amalan ini gue amalan ingkang ditampi. Lah syarat-syarat syarat kita sakar ditampi namung kali ikhlas. Ikhlas niku nggih mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala nggih mboten mengharap ridho garwa, mengharap ridho tangga tanggani, mengharap ridho Nah, kan amal kali nggih itibak Rasul, mengikuti Rasul dari segala as segala aspek ya, dari rukunnya, dari sunahnya, dari wajibnya, dari tata caranya dan lain sebagainya. Nah, karena itu memang semoga ya kita harus selalu berdoa ya semoga amalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan kita terhadap manusia kita minta maaf langsung kepada sesama manusia. Jadi kan misalnya kita ada kesalahan kali itu yang terus kita langsung minta ampun kali Allah kita harus minta maaf nek namung minta maaf mohon ampun kali Allah gitu, Lah niki sing urusan kali kali kali jaler kali tiang-tiang sana segi Harus kita langsung minta maaf, jangan menunggu lebaran nih, karena tidak ada yang menjamin kita demugi lebaran sih. buat yang sing jamin mangke malah ngelampai surat iteng lapangan. Enten sing jamin. Nah, yang ini memang bagaimana caranya kita bisa eh, yaitu bagaimana jaga kita, diri kita jangan sampai kita mempersiapkan musuh di hari kiamat kelak. Lantah itu dari dari istri, dari orang lain, dari tetangga. Itu kan bagaimana caranya kita selalu fokus, terutama di bulan puasa gitu, tiga amal membaca, sholat sama bersedekah itu memang ini cekap mawon terlalu sudah terlalu banyak ini memang karena ada yang pertanyaan apa tadi? Menurut Maaf, enggak suruh, Mas. Eh? Enggak Ah, jenengan mawon pitakonan babakan desa nggih angsal berapa-berapa. Misale kaya wingi enten gelombang tiang-tiang teng bae desa jenengan telut kula berapa-berapa. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa tanglet Mbah Ruslan, Pak Mas Mul, Pak Mas Wawan, Pak Poyo mboten napa-napa wis ajeng tanglet. Mboten napa-napa. Bapak Tak agama